Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW tentang Rusia dan permusuhannya Rusia dengan Barat. Dengar apa hadisnya? Rasulullah SAW berkata, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam sahihnya dari hadis di Mikhmar salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dia bilang saya dengar Rasulullah SAW bersabda تصالحون الروم آمنا حتى تغزون أنتم وهم aduan من ورائهم fatunsarun wa taghnamun wa tansarifun al hadis katanya nanti kamu orang wahai kaum muslimin akan akor dengan barat lantas sesudah itu nanti kamu bersama barat ini akan memerangi lawan di balik mereka itu lantas kamu menang dan kamu dapat sesuatu yang kamu rebut kembali sebagai hasil perang saudara-saudara sekarang kaum muslimin umumnya pro barat pro rum pro amerika khususnya di timur tengah apa maksudnya Amerika menggiring orang-orang yang negara-negara yang di bawah uh, naungannya ini untuk memerangi Soviet nanti? dan tidak burung, tidak mungkin burung peperangan dengan Soviet sebab senjatanya sudah dipersiapkan oleh dua belah pihak. Jadi akornya orang-orang Islam atau kebanyakan umat Islam dengan Amerika, dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Inggris, dengan Amerika oleh Arab misalnya, itu semuanya adalah persiapan untuk memerangi musuh mereka bersama yaitu yaitu Soviet. Saudara-saudara, sekarang kalau dikatakan Amerika, Amerika tidak mempunyai musuh yang paling jahat kecuali Soviet. Jadi kalau kita pergi ke Rum, ke PH Rum Barat, maka kita pasti akan melawan Timur. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran sudah menggariskan politik umat Islam La syarqiyatin wa la gharbiyah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib Bukanlah suatu kebaikan dan keuntungan kalau kamu wahai kaum muslimin mengarahkan wajahmu mengkiblatkan politikmu ke arah timur atau ke arah barat kebetulan timur dan barat hari-hari ini adalah nama simbolik buat Soviet komunis dan Amerika kapitalis lalu Allah swt melanjutkan walakin albirrah man amana billah kebaikan keuntungan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan nabinya. Lalu kamu berikan sedekah kepada anak-anak yatim dan sosialmu aturan sampai akhirnya ayat. Jadi saudara-saudara yang terhormat, ini satu pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW tentang pemerintahan Soviet dan permusuhan pemerintahan Soviet itu dengan Barat dan Barat dengan Soviet. Kaum muslimin, khususnya orang Arab di Timur Tengah, sudah pergi ke Rum, ke pihak Barat umumnya. Dan sekarang mereka membuat agreement, agreement eh, perjanjian-perjanjian persahabatan dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Perancis dan lain-lainnya untuk apa? Untuk persiapan melawan Soviet. Saudara-saudara, lantas lanjutan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, lantas sesudah kemenangan Barat atas Rusia sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu maka kaum barat akan mengkhianati umat Islam. Ini lanjutannya. Sebab Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW bilang fatansarifun hatta tanzilu bimarahin di tulul fayaqulu qailun minar rum ghalaba salib wa yaqulu qailun minal muslimin bal balillahu ghalab fayatadawalaniha bainahum fayathuru muslim ila salibihim fa inda dhalika rum فيجتمعون للملحمة فيقتلون فيقتلون ويكرم الله العصابة بالشهادة Katanya nanti kalau sudah ini menang, Barat sudah menang bersama kaum muslimin menghadapi Soviet, maka kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan e, melalui satu jalan atau kamu berada di satu tempat yang banyak pegunung-pegunungannya di Tulul. Lantas salah seorang daripada Rum, daripada Barat mengatakan, ini sekarang salib yang menang. Kata kaum muslimin tidak, tetapi Allah yang menang. Akhirnya ini kata demi kata, akhirnya satu orang muslim pergi kepada salibnya sampai terjadi satu peperangan. Dan disinilah mereka banyak terbunuh dan kaum muslimin dihormat diberi oleh Allah dikaruniai syahadah mati syahid. Ini lanjutan hadis ini. Saudara-saudara, permulaan cekcok dengan Soviet hari-hari ini oleh Amerika sudah kelihatan betul. Wallahu alam apa akhirnya bisa dinamaikan apa me, me, membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama. Wallahu a'lam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di tempat yang suci dan tentunya dengan niat yang suci kita sebagai khair umatil ukhrijat linas bisa secepatnya melakukan apa yang diperintah oleh Allah menunaikan kewajiban kita dan fungsi kita sebagai muslimin di tengah-tengah hal Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir seribu 400 tahun yang lampau akan adanya suasana seperti ini. Beliau berkata, ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا akan tiba suatu masa di mana gumpalan gelap dari fitnah akan menimpa kalian. Seorang muslim masih di kota muslim sore harinya sudah menjadi kafir dan waktu sorenya muslim paginya sudah kafir ada kala ia masih sembahyang jamaah di masjid subuh belum matahari terbenam dia sudah kafir dan murtad karena intensifnya itu fitnah karena sistematikanya itu fitnah kadang kalah seorang pemimpin tidak mempunyai daya tahan tidak ada satu kekebalan yang ini kamu ini kuat karena itu Rasulullah SAW itu ditanya oleh salah orang Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa keluar dari arus fitnah itu dengan selamat? Rasulullah SAW menjawab, yang paling mengerti tentang agamanya. Dia selamat dari kejahatan. alam A'lamukum bid-din la nah, tadurru al Karenanya kalau kita saling mempunyai suatu kewajiban, maka kewajiban pertama adalah mengunjang dalamkan rasa iman atau Kedua, memperdalam pengertian kita sejarah Islam, kebudayaan Islam, dan itulah tugas yang paling penting yang kita lakukan sekarang. Kita kalau perlu membuat satu leaflet dan laptop khusus untuk remaja muslim supaya dia tidak diumbang ambing dari segala yang ada di barat atau timur agar kita betul-betul menjadi umat lancar iya wala iya, malam iya. kalau, kalau perlu kecil tentang tarikh dari Muhammad SAW apa yang dibawa oleh Muhammad SAW setelah dia mengerti apa sebenarnya Islam sebab tanpa pengertian ada Islam kita tetap menaruh diri kita di ambang pintu panah kita meletakkan diri di tepi jurang yang curang tepi yang curang tidak lama lagi kita akan digilat oleh tidak pengertian kita tentang agama. Konsekuensi, konsekuensi kita dalam memegang agama. Itulah yang mungkin dengan takdir Allah Jadi iman dan tauhid sejarah orang-orang yang beriman berupa para nabi yang diutus oleh Allah dengan tugas menyiarkan Islam dan iman. Mereka itu tidak sampai kalah. Arus gelombang yang naik dan turun, mereka tetap bersama dengan Allah. Waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun Umat Nabi Musa melihat Firaun sudah hampir mencapai berapa meter dengan beliau. Umat Nabi umat Nabi Musa itu gemetar mengatakan kepada Musa sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Ya Musa, inna lamudrakun. Kita ini akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang kuat ini. Akan kemana kita ya Musa? Musa dan